rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita baik nikmat berupa dunia ataupun nikmat berupa agama seperti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, kemudahan dalam beramal soleh, masih memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu agama, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti salat berjamaah, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menggunakannya dalam beramal soleh dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. <clears throat> Eh, para jemaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara uh, keutamaan menuntut ilmu agama yang sering kita dengar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW barang siapa yang menjalani suatu jalan di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Di antara tafsiran para ulama tentang makna man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani suatu jalan. Di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, tafsirannya ada dua. Tafsiran yang pertama adalah memang makna secara zahir, secara lahiriah dia berjalan dari rumahnya dari rumahnya menuju ke majelis ilmu agama. Maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. Tafsiran yang kedua, maknanya adalah apa yang dimaksud dengan menjalani suatu jalan. Di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama. Tafsiran yang kedua adalah lebih khusus daripada yang pertama. Yaitu menjalani suatu jalan maksudnya adalah usaha seseorang untuk mendapatkan ilmu agama berupa mencatat, menulis, memahami, menghafal, membaca. Itu yang dimaksud dengan menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Bukan hanya sekedar berjalan ya. Kalau tafsiran yang pertama itu iya, berjalan dari rumahnya menuju masjid. Tafsiran yang kedua itu lebih spesifik yaitu Maksudnya ada usaha, maksudnya adalah usaha untuk mendapatkan ilmu itu, baik dengan cara menghafal, membaca, memahami, mencatat, menulis. Itu disebut dengan menjalani suatu jalan. Kita uh, teruskan ya, masih ini pertemuan terakhir tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, yaitu berkaitan dengan salat sunnah. Al Imam Tirmidzi menutup bab yang ke-40 ini tentang salat sunnah rawatib sebelum masuk ke bab selanjutnya salat sunnah duha. Kemarin ulun memberikan <clears throat> kesimpulan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib ya. Rawatib secara bahasa maknanya sesuatu yang mengiringi atau yang datang beraturan. Karena salat sunnah ini datangnya beraturan yaitu ketika ada salat fardu, entah sebelum salat fardu atau setelah salat fardu. Dia beriringan beraturan. Uh, yang pertama adalah salat sunnah qabliyah subuh ya atau atau disebut dengan salat sunnah fajar. Uh, dan salat sunnah subuh adalah salat sunnah yang paling sangat ditekankan untuk dikerjakan. Yang paling afdal dibandingkan dengan salat sunnah rawatib yang lain. Buktinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar pun tetap mengerjakannya. Berarti dengan salah sunnah qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ketika beliau berada di safar maka tidak dikerjakan. Jadi salah sunnah rawatib itu tidak dikerjakan ketika safar kecuali salah sunnah qabliyah subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah subuh adalah yang paling ditekankan dari salat-salat sunnah rawatib yang lain. Bahkan ketika Nabi Safar pernah ke atau terlambat ketika salat subuh. Ya. Ternyata ketiduran semuanya. Sehingga apa? E, terbit mata matahari atau di luar waktu salat subuh. Tapi Nabi tetap mengerjakannya. Salat sunnah qabliyah subuh. Ini bisa kita praktekkan kalau seandainya ya, qadarullah pian keuyuhan kemudian alarm misalnya eh, sudah diaktifkan ternyata kebablasan bangun jam 7 misalnya itu kan sudah keluar waktu maka biar maka masih disunahkan apa salat sunnah qabliyah subuh masih tetap disunahkan untuk mengerjakan rawatib subuh kemudian eh, hukumnya adalah tadi disebutkan yaitu salat sunnah yang sangat ditekankan untuk diajar diamalkan Kemudian adapun sifat dan keutamaannya, sifat uh, salat sunnah ini adalah dikerjakan dua rakaat sebelum salat subuh. Adapun keutamaannya hadis yang masyhur yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar, maksudnya adalah qabliyah subuh lebih baik, lebih utama dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalamnya berupa perhiasan dunia. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh keduanya lebih aku cintai dibandingkan dunia seluruhnya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan yang disebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raqatail fajri. Ummul Mukminin mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah salat sunnah sangat menjaga melebihi dua rakaat fa fajar yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Ini menunjukkan bahwa kesunahan salat sunnah subuh ini dari dua sisi. Yang pertama dari ucapan Nabi, yang kedua dari perbuatan nah, Nabi. Kemudian yang disunahkan dari salat qabliyah subuh adalah takhfif, meringankan. Diringankan ya, tidak dipanjangkan. Beda dengan tahajud atau qiyamul lail, disunahkan untuk diperpanjang. Kalau salat qabliyah subuh, maka sunnahnya adalah untuk diringankan. Ini juga sebagaimana perkataan dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal muadzinu al adzan li salati subhi wa bada subhu raka'a rak'ataini khafifataini qabla an as shalah." Akhrajahu Syaikhan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ummul Mukminin anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Hafsah ya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah diam orang yang azan dari azannya, maksudnya sudah selesai azan, yaitu azan salat subuh dan e, nampak subuh ya, maka rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat yang ringan sebelum sholat ditegakkan atau iqamah di, dilaksanakan. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah diringankan sholat qabliyah subuh. Kemudian apa yang dibaca? Ada tiga jenis bacaan ya setelah fatihah. Setelah fatihah yang kita bisa amalkan. Yang pertama adalah surah Al-Kafirun, rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ini disebutkan di Imam Muslim ya, di sahih Imam Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ketika salat sunnah qabliyah subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua setelah Fatihah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atayil fajri fil ula minhuma qulu aman qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Al-ayah allati fil Baqarah. Wa fil akhirah minhuma amanna falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhadu bi annana muslimun Ali Imran jadi uh, riwayat Abdullah bin Abbas itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca setelah Al-Fatihah di qabli fajar rakaat pertama adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina Surah Al-Baqarah ayat 136. Al-Baqarah ayat 136. Rakat kedua Surah Ali Imran ayat 52. Ali Imran ayat 52 yang diawali dengan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah sampai wasyhada bi anna muslimun. Itu rakaat kedua yaitu di surah Ali Imran ayat 52. Bacaan yang ketiga, ini juga sama riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat fajar yaitu qulu amanna billah. Eh, surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian rakaat yang kedua Surah Ali Imran ayat 64. Surah Ali Imran ayat 64. Bacaan yang ketiga tadi rakaat pertama Al-Baqarah 136, rakaat kedua Ali Imran ayat 64 yang diawali dengan Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Ayat surah Ali Imran ayat 64. Nah, ini bacaan yang khusus yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika salat qabliyah subuh. Maka dalam rangka mengamalkan hadis ini maka bacalah semuanya. Minimal sekali dalam seumur hidup agar kita termasuk orang yang mengamalkan il ilmu. Kemudian masalah yang berikutnya masih tentang qabliyah subuh yaitu berbaring setelah dua rokaat qabliyah subuh. disunahkan untuk seorang muslim jika selesai mengerjakan rotib fajar di rumah ya catatannya apa di rumah agar dia berbaring ke uh, bagian sebelah kanan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi idza shalla ahadukum raq'atail fajri falyattaji ala shiqil aiman jika salah seorang dari kalian selesai mengerjakan salat dua rakaat fajar, maka hendaklah ini perintah Nabi menggunakan lam amar perintah. Maka berbaringlah atas bag, apa sisi yang yang kanan. Secara asal kan bahwa perintah Nabi hukumnya wa, wajib. Tapi perintah Nabi ini tidak wajib sunnah. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW meninggalkan untuk berbaring. Ini menunjukkan hukumnya sun, sunnah. Karena kalau wajib tidak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan ter tersebut. Kemudian ini dikerjakan di rumah, ya bukan di di dalam masjid. Kemudian bahkan ada di antara sahabat yang mengingkari orang yang ittija ini berbaring di dalam mas masjid. Kemudian bagi orang yang ketinggalan salat subuh, eh, salat sunnah subuh ini, ya, apa yang dia lakukan? Misalnya dia rutin, sering ya, bukan yang memang enggak sering ya. Ini bagi orang yang sering rutin ketika dia ketinggalan maka tetap disyariatkan untuk mengkodoknya, untuk mengerjakan qabliyah subuh ini kapan? Di dua waktu. Pertama, setelah dia mengerjakan sholat subuh, membaca dikir, kemudian dia mengerjakan uh, eh, qabliyah subuh tadi. Cara yang kedua, ini yang paling afdol, setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Ini yang paling afdal dari mengkodok qabliyah subuh. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yusalli raqatayil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak salat dua rakaat fajar yaitu qabliyah subuh maka hendaklah sholat keduanya setelah terbit matahari. Itu waktu yang paling afdal karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Maka afdalnya adalah apa? dikerjakan tatkala terbit matahari seperti jam 7 misalnya, maka itu lebih lebih afdal. Kemudian yang berikutnya rawatib zuhur. Ya, rawatib zuhur. Hukumnya adalah sunnah dan sunnah muakkadah ya rahmatullah sunnah muakadah yang yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Dan kesunahan qabliyah eh, qabliyah zuhur ini atau rawatib zuhur ini baik berupa ucapan nabi maupun perbuatan nah, nabi. Adapun keutamaannya ya sebagaimana uh, sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'at wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang menjaga, ah, berarti ini rutin ya. Barang siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah haramkan untuknya api neraka, api neraka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian ada tiga sifat dalam mengerjakan rawatib zuhur tiga sifat dalam mengerjakan rawatib zuhur. Yang pertama qabliyahnya empat, ba'diyahnya empat. Qabliyahnya empat, ba'diyahnya empat. Yang kedua qabliyahnya empat, ba'diyahnya dua. Tadi formasinya empat empat, ini sekarang empat dua. Qabliyahnya empat, ba'diyahnya dua. Yang terakhir qabliyah dan ba'diyah sama-sama dua rokaat. Berarti yang enggak ada apa? Qobliyahnya dua, ba'diyahnya empat. Itu tidak ada. Yang ada cuma tiga sifat. Satu, empat, empat. Empat qobliyah, empat ba'diyah. Dua, sifat yang kedua, qobliyah empat, ba'diyah dua. Sifat yang ketiga, dua-dua. Qobliyah dua, ba'diyah dua. Itu namanya rawatib zuhur. Kemudian permasalahan berikutnya ya, kalau kita sholat qobliyah atau ba'diyah empat rakaat empat rakaat. Nah, itu boleh dengan dua cara. Yang pertama dengan dipisah dua rakaat dua rakaat. Jadi misalnya biar Anda mengerjakan qobliyah zuhur empat rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Bagaimana kalau menyambungnya? Nah, menyambung langsung empat rakaat. Ya, menyambung langsung empat rakaat. Maka Imam Tirmizi mengatakan caranya adalah dengan apa? Dengan dua tasyahud. Dengan dua tasyahud. Seperti kita salat zuhur memakai tasyahud awal. Imam Tirmizi mengatakan wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Kata Imam Tirmizi mengatakan dan mengamalkan ini yaitu kalau empat rakaat langsung disambung tapi dengan dua tasyahud. Dan pengamalan ini adalah menurut atau diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para ulama setelah mereka yaitu empat rakaat dengan dua tasyahud sama seperti kita mengerjakan salat isya, salat asar atau salat zuhur. Ada tasyahud ah, awalnya dan dia boleh milih mau dia dua rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam atau langsung empat rakaat tetapi dengan dua kali tasyahud ya, dengan dua kali ta, tasyahud. Nah, kemudian orang yang ketinggalan empat rakaat qabliyah zuhur. Apakah boleh dikodok? Jadi misalnya dia tidak sempat e, untuk mengerjakan qabliyah zuhur. Apakah boleh dikodok? Maka jawabannya bo, boleh. Warada ani Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza fatathul arba qabla adh-dhuhri sallahunna ba'da salatil dhuhri. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau jika terlewatkan tidak sempat mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat maka beliau mengerjakannya setelah sholat zuhur. Tapi ini bagi orang yang apa? Yang merutinkannya. Ya, catatannya apa? Bagi orang yang merutinkannya. Ini sebagaimana perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan hadis yang hasan. Kata Aisyah mengatakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Kata Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila tidak sholat empat rakaat sebelum zuhur maka Rasul mengerjakannya setelah sholat zuhur. Caranya bagaimana? Apakah setelah ba'diyah zuhur atau sebelum sebelum ba'diyah zuhur? Maka al-amru wasi. Perkaranya luas. Mau pian sebelum ba'diyah zuhur silahkan. Mau pian setelah ba'diyah zuhur juga sila silahkan. Intinya boleh dan tetap disyariatkan untuk mengerjakan yang ketinggalan dari qabliyah zuhur setelah mengerjakan fardu zuhur. Kemudian tentang mengqada ba'diyah zuhur. Nah ini permasalahan lagi. Tadi kan permasalahannya adalah mengqada qabliyah zuhur. Sekarang mengqada ba'diyah zuhur ya. Maka uh, Maka boleh seseorang tatkala dia ketinggalan eh, apa? ketinggalan untuk mengerjakan ba'diyah zuhur boleh mengkodonya di mana? Di setelah asar, setelah salat fardu asar. Ini pernah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk dengan sebuah eh, dengan sekelompok orang atau sebuah kabilah ya Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cukup panjang ulun ringkas, kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ini asma'uka tanha an hataini raqataini wa araka tusallihima." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah setelah fardu asar. Kemudian dilihat oleh Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku mendengar darimu engkau melarang dua rakaat ini, yaitu dikerjakan setelah sholat asar. Ya. Maka kata Ummu Salamah wa araka tusallihima dan saya melihatmu engkau mengerjakan keduanya. Maka apa kata jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan ulun ringkas ya, "Ya binta Abi Umayyah, wahai anaknya Abu Umayyah, Sa'alti anir rokataini ba'dal asri, apakah engkau bertanya dengan eh, tentang dua rokat setelah asar? Kemudian kata Rasul saw "Innahu atani nasun min Abdul qaisi bil Islam min qawmihim fasyagaluni anir rokataini lataini ba'da zuhri fahuma hatani." Kata Rasul saw "Wahai anak perempuannya Abu Umayyah, engkau bertanya tentang dua rokat setelah asar, bahwasanya telah datang kepadaku sekelompok orang dari Abdul Qais yang mana mereka bil Islam ingin masuk is Islam dari kaum mereka. Lalu mereka menyibukkanku dari dua rakaat setelah zuhur. Tidak sempat Nabi mengerjakan apa? Ba'diyah zuhur karena tersibukkan dengan sekelompok kaum eh, sekelompok orang dari dari kabilah Abdul Qais yang mana mereka ingin masuk is Islam. Tersibukkan, maka Nabi tidak sempat untuk melaksanakan ba'diyah zuhur, lalu Nabi kerjakan di setelah asar, Rasul mengatakan fahuma hatan. Maka dua rakaat yang tadi, ba'diyah zuhur tadi inilah yaitu dikerjakan setelah apa? Setelah a asar. Setelah a asar maka hukumnya boh, boleh. Kemudian uh, Salat sunnah rawatib asar. Salat sunnah rawatib asar. Maka yang pertama adalah keutamaannya ya, yaitu empat rokaat ya, empat rokaat atau dua dua rakaat. Adapun empat rokaat, maka keutamannya adalah hadis yang masyur juga sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah saw bersabda rahimallahu Mroan, shalla arba'an qablal asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar empat rakaat, empat rakaat. Memang dia bukan sunnah muakkadah. Kan rawatib itu terbagi dua, ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Ada yang sangat ditekankan untuk dikerjakan, ada yang tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan. Nah, yang ghairu muakkadah yang tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan adalah qabliyah asar. Walaupun demikian, Nabi secara ucapan dan secara praktik mengerjakan qabliyah asar. Di antara keutamanya adalah ini, orang yang terbiasa merutinkan istiqomah untuk sholat empat rakaat sebelum asar, semoga jadi Rasul mendoakan orang tersebut rahimallahu mar'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar empat rakaat, empat rakaat. Dia termasuk rawatib, penggiring sholat fardu. Tetapi statusnya adalah ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkadah, tetapi juga harus kita berusaha untuk mengerjakannya. Karena Nabi secara perkataan, secara praktek mengamalkan uh, mengamalkan apa? Sholat qabliyah asar empat rakaat. Dan sama ya, halnya seperti qabliyah zuhur 4 rakaat atau ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kalau seandainya kita ingin sambung maka dengan dua tasyahud. Boleh juga dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian eh, tentang eh, rawatib berikutnya rawatib maghrib, salat mag maghrib. Ya. Nah rawatib salat maghrib ada yang mau muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan adalah ba'diyahnya. Adapun qabliyahnya ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan. Hukumnya adalah sunnah ya. Tadi sunnah yang muakkadah ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadahnya adalah ba'diyah maghrib. Yang sangat ditekankan dikerjakan adalah ba'diyah maghrib Adapun qablih maghrib ghairu muakkadah sunnah ghairu muakkadah sunnah yang tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan. Adapun sifatnya adalah dikerjakan dua rakaat. Nah, bukan empat rakaat ya, beda dengan asar dan zuhur. Maghrib qabliyah kah ba'diyah kah dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Ya, tidak pan panjang. Kemudian adapun sifat dikerjakannya, maka ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan ba'diyah maghrib ini di rumah. Kan secara umum salat-salat sunnah itu apa saja, baik rawatib kah, duha kah, tahajud yang paling afdal dikerjakan di mana? Di rumah. Karena lebih tersembunyi dan lebih menjaga keikhlasan. Nah, tetapi secara khusus untuk ba'diyah maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya dan juga umatnya. Ada sebuah hadis Iya, yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Khuzaimah. Afwan Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kata Mahmud bin Labid, beliau mengatakan, "Ata Rasulullah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdis Bani Abdul Ashhal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Abdul Ashhal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mereka menjadi imam sholat mag maghrib. Falamma salam maka tatkala Rasul salam tentunya setelah berzikir kalau Rasul mengatakan irka'u hatainir raqataini fi buyutikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah dua rakaat ini di rumah-rumah kali kalian. Maksudnya apa? Ba'diyah mag maghrib. Secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita sholat ba'diyah maghribnya di mana? Di ru, di rumah. Ya, kalau seandainya kita uh, ingat ya, kadang kan kadang ingat pula. Jujur ulun pun kadang ketika di rumah kadang ingat lagi. <laughs> Iya, kadang ingat, kadang uh, apa gitu. Maka kalau seandainya halnya demikian ya, maka lebih baik di di masjid saja agar terkerjakan. Kadang kan kita kadang ingat pula boleh ke rumah kuyuhan taguring <laughs> macam-macam kata ingat kata tegawi maka kalau seandainya perkaranya demikian ya maka lebih baik di di masjid atau di musola agar sholat sunnahnya ter, terkerjakan dalam riwayat yang lain ya Rasulullah SAW mengatakan ini riwayat dari Abu Daud dan Nasai Rasulullah SAW mengatakan alaikum Di salatil fi Di salati fil buyuti eh, lazimilah Salat ini di rumah-rumah kali kalian yaitu Ba'diyah mag Maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya sangat ditekankan untuk salat tarawatib Maghrib dikerjakan di rumah-rumah. Kemudian apa yang dibaca? Uh, Ba'diyah Maghrib. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di Ba'diyah Maghrib apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas di rakaat yang kedua. Nah, berarti kan kita simpulkan bahwa al-kafirun dan al-ikhlas itu cuma di dua rawatib yang ada hadisnya atau dalilnya. Satu qabliyah subuh, dua ba'diyah maghrib. Di antara rahasianya apa Abu Akilah? Masih ingat? Nah, untuk sepanjang hari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membuka hari kita yaitu di waktu subuh, maka dengan mentauhidkan Allah dengan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian dalam rangka menutup hari kita yaitu ba'diyah maghrib, itu kan sudah malam, menutup hari hari kita maka juga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian rawatib yang terakhir adalah rawatib isya. Rawatib isya rawatib isya ini ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Yang pertama muakkadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan yaitu rawatib ba'da isya. Setelah isya dua rakaat. Adapun e, ghairu muakkadah yaitu qabliyah isya. Ya. Kemudian hukumnya adalah sunnah ya bagi seseorang untuk menjaga salat sunnah rawatib ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Sebagaimana Rasul juga memerintahkan kita untuk mengerjakannya lewat sabda beli beliau. Adapun sifatnya adalah dua rakaat. Ya, jadi kalau qabliyah dua, kemudian ba'diyah juga dua rakaat. Kemudian uh, juga dianjurkan seseorang untuk mengerjakan salat sunnah di di dalam ru rumahnya. Kemudian Nah, maka kalau kita hitung tadi salat sunnah rawatib ya yang muakkadah maksimalnya berapa? 14. Minimalnya 10 ya. Kan 14 tih 14 rakaat itu hitungannya karena zuhur beda-beda. Ada 4 qabliyah, ba'diyah 4. Maka semuanya 14. Ada yang 12 qabliyah 4, ba'diyah 2. Ada yang 10 rokaat rawatib Qabliyah dua, Ba'diyah dua. Tapi yang menyebutkan keutamaan adalah 12 rakaat. Kalau 14 maka termasuk 2 12 yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mamin abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin tintai asyrata rakaatan tatawwuan ghairu fariidhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummu Habibah Beliau mengatakan, saya mendengar rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim yang senantiasa sholat karena Allah nah, harus ih, ikhlas karena Allah setiap hari. Nah berarti ini menunjukkan apa? Istiqomah berkesinambungan setiap hari. Berapa rokaat? 12 rokaat. Kalau pian 14 rokaat maka termasuk juga 12 rokaat. Tatawuan salat sunnah bukan salat wajib kecuali Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga maka pasti akan memasukinya ya maka ini adalah termasuk amalan untuk masuk ke dalam surga yaitu salah sunnah rawatib ini adalah cara kita agar masuk surga cara kita agar mencari keberkahan dengan ibadah-ibadah sun sunnah yang memang nyata-nyata telah diajarkan oleh Nabi. Buktinya, buktinya diajarkan itu apa? Caranya ada, keutamannya ada, hukumnya ada, caranya ada. Itu menunjukkan itu sun, sunnah. Caranya ada, sifatnya ada, berapa rokaat yang dibaca ada, tuntunannya ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya adalah bab yang ke-41 tentang sholat duha. Sholat du, duha. Dan duha ya sebagaimana namanya duha Berarti sholat ini sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Dan di antara keistimewaan duha adalah ada sebuah surah yang dinamakan dengan surah duha. wab duha wal-laili saja. Kemudian di antara keutamaan duha adalah bahwa eh, para penyihirnya Firaun beriman kepada Nabi Musa kapan? Di waktu duha. Nah, para penyihirnya Fir'aun ketika apa namanya? menentang Nabi Musa untuk adu ya kekuatan, kemudian mereka kalah karena mereka melihat Nabi Musa ini bukan sihir, karena nyata tongkatnya berubah jadi u, ular. Adapun mereka itu apa namanya? permainan mata. Tidak benar-benar tongkatnya tadinya menjadi u, ular. Ketika mereka tahu bahwa benar-benar tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang besar, mereka tahu ini bukan penyihir, tetapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beriman dan itu di waktu du, duha. Nah, kemudian kita baca uh, sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Razak sebagai muqaddimah dari salat duha. Ini juga termasuk salat yang sangat penting untuk dikerjakan. Kata Syekh menyebutkan salat duha laha makanatuhal azimah. Salat duha memiliki kedudukan yang besar kedudukan yang agung sekalipun dia salat sen sunnah. Wahia min jumlati salawatit tatawu allati ja'atis sunnah bil hasi 'alaiha wa targhib fi fi'liha wa bayani thawabiha. Kata Syekh menyebutkan dan dia termasuk sejumlah salat sunnah yang datang sunnah atau hadis Nabi saw alaihi wasallam memerintahkan mengerjakannya dan menganjurkan untuk mengamalkannya dan menjelaskan pahalanya. Jadi salat sunnah duha ini adalah ajaran Nabi. Buktinya apa? Sunnah menjelaskan caranya dijelaskan, keutamaannya dijelaskan, pahalanya pun juga di, dijelaskan. Kalau ada sebuah ibadah nggak ada caranya. Ya, tidak ada caranya. Bagaimana mengerjakannya kita kada tahu, keutamaannya kada datang yang menjelaskan dari hadis Nabi, anjuran untuk mengerjakannya kereda juga, nah berarti itu perlu ditanyakan lagi ibadah ter tersebut. Kereda tuntunannya, ya. Nah. Faminal al alwaridah fi bayani ahammiyatiha hadis sholat. Maka di antara hadis-hadis yang datang dalam menjelaskan pentingnya sholat ini yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata awsani khalili bithalathin la ada'ahunna hatta amut saumi thalathati ayyam min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul kekasihku Khalili kekasihku memberikanku wasiat. Jadi Khalil itu dua nabi yang mendapatkan gelar. Yang pertama Nabi Ibrahim yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dicintai itu bahasa Arabnya satu habib. Habib secara harfiah maknanya adalah orang yang dicintai. Orang yang sangat dicintai bahasa Arabnya adalah khalil. Jadi antara khalil dan habib dari sisi afdal lebih afdal mana? Khalil. Kalau bisa kita terjemahkan khalil itu orang yang dicintai, kalau habib orang yang sangat dicintai. Jadi dua nabi yang memiliki gelar ini yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mengatakan orang yang sangat aku cintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikanku wasiat dengan tiga hal. Yang aku tidak meninggalkannya sampai aku mah mati. Berarti beliau kerjakan secara berkesinambungan sampai beliau meninggal dunia. Yang pertama apa? puasa tiga hari setiap bu bulan dan inilah minimal dari apa puasa sunat setiap bulan dikerjakan tiga hari. Ya. Semoga kita dimudahkan ya. <laughs> Kadang ini memang sulit ya, karena kan ibadahnya panjang malah dari terbit matahari sampai tenggelam matahari cukup lama ibadahnya. Kadang kita memiliki kesibukan, misalnya kita mengajar macam-macam ya kalau misalnya puasa <laughs> bisa bisa apa bisa eh, menurunkan semangat kita mengajar dan seterusnya. Jadi ini masing-masing ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa salat, bisa ibadah berupa ibadah eh, puasa sunnah ini minimal tiga hari dalam sebulan. Kalau pian misalnya rutin saja Senin Kamis kan seminggu eh, sebulan ada empat tiga empat minggu misalnya maka sudah empat kali eh delapan kali ya kan dalam seminggu ada dua dua hari Senin dan Kamis. Berarti seandainya pian mengamalkan sal, uh, puasa cuma Senin Kamis, maka dalam sebulan sudah 8 kali pian. 8 kali mengerjakan apa? puasa sunnah ini. Itu yang pertama tiga hari setiap bu, bulan dan sholat duha. Yang ketiga dan tidur di atas sholat wi, witir. Ya, jadi beliau mengerjakan sholat sholat witir. Nah tiga wasiat inilah yang senantiasa dikerjakan oleh sahabat Abu Hurairah sampai beliau meninggal dunia. dunia. Puasa tiga hari setiap bulan, kemudian sholat duha, kemudian sholat wi, witir. Adapun hadis yang lain yang berkaitan dengan e, disunnahkan sholat duha atau keutamaan sholat duha. Jadi ini ini menunjukkan ibadah ini ada tuntunannya karena keutamanya disebutkan, caranya disebutkan, sahabat yang menyebutkan ada ya. Itu jelas hadisnya. Itu menunjukkan itu adalah ajaran nah, Nabi. Sahabat menyebutkan caranya ada, keutamannya ada ya. Itu menunjukkan apa? E, ibadah tersebut ada tuntunannya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang bernama siapa? Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ghifar itu adalah sebuah kabilah di Yaman. Al-Ghifari orang kabilah Gifar yang ada di Yaman. Bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, <clears throat> "Yusbihu" Jam berapa sudah? Mata ulun agak kabur. Eh, kita tentukan hadis ini gin. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari setiap persendian dari salah seorang kalian ada sedekahnya persendian itu apa lilipatan ini ini berapa ini dalam sejari satu dua tiga berarti tiga sen sendi Rasul menyebutkan dalam riwayat yang lain jumlah persendian kita berapa 360. Dan itu dibuktikan oleh kedokteran subhanallah. Bahwa seandainya kedokteran pun tidak membuktikan kita yakin. Karena Rasul yang mengatakan demikian. Bahwa jumlah persendian di tubuh kita ada 360. Nah itu ada sedekahnya. Kenapa kita harus bersedekah dengan persendian kita? Karena kita memakai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persendian terus kita sehat, jari kita kalau kita gerakkan. Kan ada persendiannya. Bayangkan nggak ada lilipatan. Siapa yang memegang cangkir? Tarkawa pian karas kayak itu. <laughs> Karena ada persendiannya, maka pian bisa mengacak ini gelas. Nah, karena itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala persendian tadi, maka kita sedekahkan, ya. Jadi setiap pagi, setiap persendian dari salah seorang dari kalian ada sedekahnya. Maka setiap tasbih adalah sedekah. dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah sedekah dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah dan setiap kalimat takbir Allah akbar itu sedekah dan amar ma'ruf sedekah dan nahi mungkar itu adalah sedekah. Ini menunjukkan kalimat sedekah itu kebaikan yang umum, tidak hanya sebatas har harta. Nah, jadi semua kebaikan entah kita tahmid alhamdulillah, tasbih, takbir, tahlil kita ucapkan memberkah hidup Nabi Isa alaihissalam. Wa kanat barakatuhu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Keberkahan Nabi Isa alaihissalam adalah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Jadi kalau seseorang itu menempatkan dirinya beramar ma'ruf dengan cara yang baik, dengan ilmu tentunya, kemudian juga dia senantiasa bernahi munkar dengan ilmunya, tatkala dia memposisikan dirinya demikian, itu tanda hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang lain mengatakan nafa dan muallim lil khair. Karena Nabi Isa suka memberikan kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kalau seseorang itu menempatkan dirinya suka berbuat baik, di mana di keluarga suka berbuat baik, di pasar, tempat kerja suka berbuat baik, maka itu tanda hidup orang tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita untuk mencari keberkahan lewat petunjuk Al-Qur'an. Ternyata itu mudah simple. Ya, tapi sulit untuk diamalkan ya. Yaitu memposisikan diri kita sebagai sumber kebaikan. Di tengah keluarga kita kita menjadi orang baik. Di pasar, tempat kerja, di sekolah menjadi orang baik. Maka itu menunjukkan orang tersebut hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung insyaallah di pertemuan berikutnya eh, tentang salat duha ya. Dan intinya dari ilmu adalah diamalkan ya. Maka tentang salat sunah rawatib tadi, salat tahajud yang sebelumnya kita sudah jelaskan, salat duha ini maka kita kerjakan sekalipun dengan kadar minimal salat tahajud cuma satu rakaat witir misalnya tapi rutin subhanallah ya kemudian salat duha cuma dua rakaat tarawatib minimal sepuluh rakaat yang penting dia bisa mengamalkan eh, ibadah-ibadah tersebut wallahu a'lam bisawab semoga ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik kemudahan dalam beramal